أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون وحروف huruf العطف wad'an أو atau فما atau shalalalalala amma ada pun summa kemudian shalalalalala bahkan hatta sehingga lakinakan tetapi bal bahkan hatta sehingga lakinakan tetapi itu semua Huruf al-atfu dan artinya wa dan ulaika huruf ke-22 isyarah Zalika zalikum zanikum tilka tilkum tilkum artinya itu Zalika zalikum zanikum tilka tilkum tilkum artinya itu Ulaika mereka itu ulaika mereka itu ulaika mereka itu hum huruf ke-24 dhamir huwa huma hum artinya dia huwa untuk lelaki satu huma untuk lelaki dua Hum untuk mereka lelaki Ya huma hunna artinya dia ia untuk wanita satu Humma untuk wanita dua Hunna untuk mereka wanita Anta antum artinya kamu Anta untuk lelaki satu Antum untuk lelaki dua Antum untuk kalian lelaki Anti antum artinya kamu Anti untuk wanita satu antum untuk wanita dua Antuna untuk kalian wanita Ana artinya saya Nah Nahnu kami semua. Cukup itu saja domir dan artinya domir dan artinya hum mereka al muflihun bukan huruf pasti yang lainnya